بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق Pada poin ketiga dari hidayatul ayat sayahsulu al-ilmu al-kamil bihadihi al-mukhtalaf fiha bainan nas akan didapatkan ilmu yang sempurna dari perkara yang diperselisihkan di antara manusia inda naz'i ar-ruh sa'at al-maut ketika ruh dicabut ya dalam keadaan ya ruh dicabut sedang menghadapi kematian walakin la faidata minal ilmi sa'atuha id kudiya al-amru wa al-khilaf. Akan tetapi tidak ada faedahnya dari ilmu tersebut, ilmu akan kebenaran ya, tentang adanya hari kiamat, kebenaran kenabian dan yang lainnya itu ilmu tidak bermanfaat karena perkara sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi khilaf ya karena semua manusia akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, ini uh, surat An-Naba ya ayat 1 sampai dengan ayat 16 sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi bahwa metode beliau, manhaj beliau di dalam menjelaskan tafsirnya itu adalah menyebutkan ya memotong beberapa ayat kemudian beliau jelaskan eh, makna kalimatnya atau syarhu al-kalimat. Kemudian beliau jelaskan uh, e, makna ayat dan kemudian yang terakhir adalah faidah-faidah atau hidayah-hidayah yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya yaitu ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-30. Inna yaumal fasli kana miqata Sesungguhnya hari pembalasan adalah sesuatu yang akan datang, sesuatu yang waktunya akan datang, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, di hari di mana sangkakala itu ditiup dan kalian akan datang dalam keadaan berbondong-bondong wa futihatis sama'u fakanat abwaba dan langit akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh langit memiliki pintu-pintu. Wasyiratil jibalu fakanat saraba dan gunung-gunung akan diterbangkan seperti fata murgana. Inna jahannam kanat mirsada sesungguhnya neraka jahannam yaitu ada pengintainya. Litaghina ma'aba untuk orang-orang yang melampaui batas tempat kembali mereka di tempat tersebut yaitu neraka jahanam. La bisina fiha ahqaba mereka tinggal di dalamnya dalam kurun waktu yang sangat lama atau selama-lamanya. La yadukuna fiha bardan wala syaraba mereka tidak merasakan rasa dingin dan juga minuman illa hamiman wa ghasaqa kecuali minuman mereka adalah hamim dan ghasaq. Jazaa'un wifaqa itu adalah balasan yang setimpal dengan amalan mereka. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguhnya mereka tidak mengharapkan hisab. Ya mereka tidak meyakini akan adanya hisab, hari hisab, hari pembalasan, hari perhitungan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba dan mereka mendustakan ya dengan ayat-ayat kami dengan pendustaan yang sangat besar. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba padahal segala sesuatu telah kami tulis dengan hitungan yang sangat jeli. Fadhuku falan nazidakum illa adaba. Maka rasakanlah dan tidaklah kami tambahkan kepada kalian kecuali tambahan yang lebih dahsyat lagi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari 16 ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang terjadi pada hari kiamat. Syarhu al-kalimat. Kita perhatikan ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Syarhu al-kalimat. Inna yaumal fasl. Ay al-faslu bainal khalaiq yujza aw yujziya kullam ri'in bima kasaba. Yaitu hari yang memisahkan antara semua makhluk yang ada sehingga masing-masing akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan kana miqata aiza waqtin muhaddadin muayyanin ladallah azza wa jalla fala yataqaddam wa la yata'akhkhar. Ya, memiliki waktu yang sudah ditentukan, yang sudah dibataskan. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan maju dan tidak akan mundur. Yauma yunfakhu fis-sur, ay yauma yunfakhu ayanfukhu Israfilu fis-sur. Di hari di mana malaikat Israfil meniupkan trompetnya, sangkakalanya Ya. Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya fatatuna afwaja, maka kalian datang dalam keadaan jamaat ya. Ta'tun ayuhan nas jamaat jamaat ila sahatin ila sahati fasli al-qada. Kalian datang wahai manusia dalam keadaan berkelompok-kelompok ya ke padang mahsyar untuk mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa futihatis sama li nuzuli al malaikah dan langit dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya para malaikat. Wasayyiratil jibal dan gunung-gunung ya zuhiba biha min amakiniha dibawa pergi ya diangkat dipindahkan dari tempat-tempatnya. Fakanat saraba mislu as-sarab li yataraa ma ya Wahu huwa laysa bima'in al jibal seperti fata morgana yang mereka melihat seperti ada air padahal tidak ada air demikianlah gunung-gunung pada waktu itu inna jahannam anak mirsada sesungguhnya neraka jahannam mirsada ay rasidah lahum yaitu mengintai mereka mursidah lizzalimin mengintai orang-orang yang zalim marja'an yarji'una ilaiha sebagai tempat kembali ya orang-orang yang zalim bisina fiha ahqaba mereka tinggal di dalamnya duhuran la nihayatalaha dalam kurun waktu yang sangat lama yang tidak ada akhirnya tidak ada batas akhirnya la yadukuna fiha bardan ya nauman wala syaraban mereka tidak merasakan tidur maupun minuman mimma yusrabu taladdudan bihi yaitu minuman yang diminum dengan lezat tidak ada minuman yang diminum dengan lezat id syarabuhum al-hamim karena minuman mereka adalah al-hamim. Wa ghassaqan ma yasilu min sadidi ahli nar. Ghassaq adalah apa yang mengalir dari nanah penduduk neraka. Juzu bihi uqubatan lahum. Mereka dibalas dengan nanah yang panas tersebut ya sebagai balasan atas perbuatan mereka. Jazaan wifaqa. Eh la dzanba a'dham minal kufri karena tidak ada dosa lebih besar daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala wala adab a'dham minan nar oleh karena tidak ada adab yang lebih besar daripada adab daripada adab neraka. Kidzaba ay eh, takdziban sungguh mereka mendustakan falanazidakum illa adaba fawqa adzabikum alladhi antum fihi maka tidaklah kami tambahkan kecuali azab yang lebih dahsyat lebih keras daripada adab yang sedang kalian rasakan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an ya ini Syarhul Kalimat dari uh, ayat 17 sampai dengan ayat 30 kita lihat makna al-ayat. Ba'da an zakara ta'ala ayat qudratihi 'alal ba'si wal jazaa alladhi ankarahu al-musyrikun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat tanda-tanda kekuatan Allah untuk membangkitkan hari kebangkitan dan hari pembalasan yang mana itu diingkari oleh orang-orang musyrikin waqtalafu fihi Ya mereka berselisih dalam perkara itu. Zakara fi hadhil ayat ardan wafian lil ba'thil akhir wa ma yajri fihi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat ini ya tentang gambaran yang lengkap ya tentang hari kebangkitan dan apa yang akan terjadi di sana pada hari kebangkitan. Wa bada'a bi dzikril ahdats lil inqilabil kauni. Allah menyebutkan pertama kali dengan kejadian hancurnya bumi Thumma zakara jaza at-taghin tafsilan. Kemudian Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang taghin, orang-orang yang melampaui batas secara rinci. Faqala azza wa jalla inna yaumal fasli Allah berfirman sesungguhnya hari pembalasan ai bainal khalaik, hari ya eh, pemisah atau pemutus antara makhluk-makhluk yang ada kana miqata yaitu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya. Lima adallahu lil mukadzibin bi liqa'ihi al kafirin bi tauhidihi al munkirin li irsalatihi nabiyahu fihi yajzihim al jaza al awfa. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, orang-orang yang ingkar, yang kafir dengan ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya orang-orang yang mengingkari risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kenabian kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya jazihim al jaza al aufa sehingga Allah kemudian memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang setimpal summa dzakara ta'ala ahdatsan tasbikuhu kemudian Allah menyebutkan kejadian-kejadian sebelumnya yauma yunfakhu fis yaitu tatkala sangkakala ditiupkan yauma yanfukhu Israfil nafkhatal ba'thi wa hiya thaniyah fatatuna ayyuhan nas afwajan ay jama'at. Tatkala malaikat Israfil meniupkan sangkakala pada hari kebangkitan yaitu kiamat yang kedua, atsaniyah, kiamat yang kedua, maka kalian akan datang wahai manusia dalam keadaan berkelompok-kelompok ya secara jamaah-jamaah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menjelaskan tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat atau tiupan sangkakala itu terjadi dua kali. Yang pertama yaitu tiupan hancurnya dunia ini. Ya, sehingga seluruh manusia akan mati. Ya, dan kemudian datanglah tiupan yang kedua, trompet yang kedua, sangkakala yang kedua. Ya, yaitu hari kebangkitan di mana seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihatis sama insyaqat ya, langit terbelah. Fakanat abwaba sehingga memiliki pintu-pintu linuzulil malaikah minha untuk turunnya para malaikat. usyiratil jibalu fakanat saraba, maka gunung-gunung diterbangkan seperti fatamorgana. Habaan mansura, habaan munbathan kasarab fi nadhari ar-ra'i. Yaitu bagaikan debu yang berterbangan kasarab seperti fata morgana di pandangan orang yang melihatnya. Wa qauluhu ta'ala inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam ya itu memiliki pengintai. Innahu ba'dal hisab ya'til jaza. Setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala maka datanglah balasan Allah. Wa hiya zi jahannam qad ursidat wa uiddat fahiya mirsad mirsadun liman ya maka inilah neraka jahanam yang Allah sudah siapkan para pengintainya, para penjaganya. Allah Subhanahu wa taala siapkan ya sehingga mereka ya para penunggu dan juga neraka jahanam itu menunggu siapa? Litaghina al-mutajawizin yaitu orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang membuat kerusakan. Alladhi haddada lahum wa huwa an yu'minu bi rabbihim wa ya'buduhu wahdahu yaitu mereka yang sudah diperingatkan agar mereka beriman kepada Tuhannya ya dan agar mereka hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala wa yataqarrabu ilaihi dan mendekatkan diri kepada Allah bi fi'li mahabbihi wa tarki makarihi dengan mengerjakan apa yang dicintai Allah dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah fatajawazu dzalika ilal kufri bi rabbihim namun mereka melampaui batas dari perkara tersebut sehingga mereka kafir kepada Tuhannya wal isyrak bihi menyekutukan Allah wa takdzibi rasulihi mereka mendustakan rasulnya wa fi'li makarihi wa tarki mahabbihi mereka mengerjakan ya apa yang dibenci oleh Allah dan meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah ula humut taghun alladhi ursidat lahum jahannam mereka adalah orang-orang taghun ya orang-orang yang melampaui batas yang mana neraka jahanam mengintai mereka semuanya. Fakanat lahum mirsadan wa marja'an wa sehingga neraka jahanam adalah tempat kembali mereka, ya, tempat tinggal mereka. La bisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama, ya, artinya duhuran, ya, selama-lamanya di dalamnya. La yazukuna fiha bardan ay nauman li'anna naum yusamma al-bard fi lughati ba'di al-Arab mereka tidak merasakan dingin ya. Maksud dingin di sini adalah tidur ya. Mereka tidak merasakan tidur karena naum itu dinamakan juga al-barat dalam sebagian bahasa Arab ya. Tidur itu dinamakan juga dalam sebagian bahasa Arab itu dingin, al-barat, dingin ya. Wala syaraban dzaladah mereka juga tidak minum yang mereka bisa menikmati minuman tersebut illa hamiman karena minuman mereka adalah hamim wahwal ma al har yaitu air yang sangat panas wa wahwa ma yasilu min sodid ahli nar dan juga minuman mereka adalah ghasaq yaitu yang mengalir dari ya eh, nanahnya penduduk neraka jazaan anwifakoh, ya balasan yang setimpal atas mereka lidunu bihim, setimpal dengan dosa-dosa mereka li'annahu la a'zama minal kufri dzanban karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran wala minan nari adaban dan tidak ada yang ya lebih dahsyat adabnya melebihi neraka. summa dzakara ta'ala muqtada hadzal adab Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya sifat daripada adab tersebut atau keharusan dari adab yang menimpa mereka. Ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena mereka dahulu di dunia mereka tidak beriman, tidak yakin dengan adanya hari hisab hari perhitungan. eh nu yuk minu nabil hisab wala bil jaza wala yakhafuna min dzalik. Karena dahulu di dunia mereka tidak beriman dengan adanya hari perhitungan, hari pembalasan dan juga tidak takut dengan adanya hari kiamat. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Bahkan mereka ya mendustakan ayat-ayat kami bi ayatihi wa hujajihi zaidan mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan juga penjelasan-penjelasan yang datang dari Allah dengan pendustaan yang melampaui batas. Wa qauluhu ta'ala wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Ya, dan segala sesuatu akan kami hitung dengan satu catatan, akan kami tulis dalam satu catatan. Itkanatil malaikatu taktubu a'malahum wa tuhsiha 'alaihim. Karena para malaikat mereka menulis semua amalan mereka, mereka menghitung semua amalan mereka. Fahum yatalaqawna jazaahum al-adil sehingga mereka akan mendapatkan balasan yang adil dari perbuatan mereka. Wa yuqalu lahum taubikhan wa tabkitan wa hum fi asadil adab wa amrihi. Dan yang demikian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka untuk celaan atas mereka, ya penyesalan atas mereka tatkala mereka sedang merasakan adab yang sangat pedih, adab yang sangat pahit. Fadhuku falan nazidakum illa adaba. Maka Allah katakan pada mereka, rasakanlah dan kami tidak akan menambahkan kecuali adab kami. Fa ya'zumu indahum al-karbu, maka kesedihan yang ada pada mereka semakin besar. Wa yastahkim min nufusihim al-ya'as, maka semakin putus asa di hati mereka. Wa hada jaza man tungkir li'aklihi fa kafara bi rabbih. Ini adalah balasan bagi orang yang ya ingkar dengan akal mereka, kufur dengan Tuhannya wa amana syaitan wa abadal hawa. Mereka yang beriman kepada syaitan dan mereka yang menyembah hawa nafsu wal billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul ayat. Famin hidayatil ayat at-tandid bitughyan wa bayan jaza' adh-dhalimin. Ya, peringatan dari melampaui batas dan juga penjelasan tentang balasan orang-orang yang zalim. Wa tandid bitadzib bil ba'si wal mukadzibin dan juga peringatan dari mendustakan hari kebangkitan dan juga orang-orang yang mendustakannya. A'malul ibad mu'minuhum a'malul ibadi mu'minihim wa kafirihim kulluha kulliha muhsatun 'alaiha wa yujzauna biha. Semua amalan hamba ya apakah mereka yang beriman maupun yang kafir semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Takrir aqidatil ba'ts wal jazaa bi dzikri athariha, ya, penguatan dari akidah akan adanya hari ba'ats, hari kebangkitan, wal jazaa dan hari pembalasan bi dzikri athariha dengan menyebutkan athar-athar ya tanda-tandanya abadiyatu al-adab fid daril akhirah wa adam imkani nihayatiha yaitu abadinya kekalnya adab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat dan juga tidak mungkinnya untuk adanya akhir dari azab tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya bagian kedua dari surat An-Naba, ya potongan yang kedua dari surat An-Naba yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizullah taala di mana pada bagian kedua ini menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang ya pada hari kiamat, apakah mereka yang beriman terlebih lagi adalah mereka yang ingkar dengan hari kebangkitan. Kemudian akhir dari potongan yang ketiga ya yaitu innalil muttaqina mafaza sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang beruntung hadaiqa wa anaba, mereka mendapatkan ya kebun-kebun, taman-taman dan juga anaba. Ya, mereka mendapatkan inab, ya anggur. Wa kawa'iba atraba, ya ada bersama dengan mereka ya gadis-gadis yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, ya mereka mendapatkan gelas-gelas yang jernih, ya minuman-minuman yang yang nikmat. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Tidak didengar di sana adanya lagu perkataan yang sia-sia, kidzaban, tidak ada kata yang dusta. Jazaan min rabbika ataan hisaba, balasan dari Tuhan kalian. Ataan hisaba, pemberian yang sangat cukup. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yaitu Ar-Rahman. Ya. La yamlikuna minhu khitaba di mana mereka tidak memiliki ya kemampuan untuk berbicara. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa di mana ketika itu ar-ruh yaitu malaikat Jibril alaihi salam berdiri dalam keadaan para malaikat semuanya sedang berbaris saffan, sedang berbaris. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman maka tidaklah mereka mampu untuk berbicara, tidaklah mereka berani untuk berbicara kecuali yang diberikan izin oleh Ar-Rahman wa qala sawaba dan dia pun akan berbicara dengan pembicaraan yang benar, ucapan yang benar. Zalikal yaumul haq itulah hari kebenaran, hari yang pasti akan terjadi. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang ya berkeinginan maka hendaknya dia menjadikan jalan menuju kepada Tuhannya, kembali kepada Tuhannya. Inna anzarnakum adaban qariba. Sesungguhnya kami memperingatkan kepada kalian adab yang sangat dekat. Yauma yandurul mar'u tatkala hari tatkala seorang melihat maqad damat siadah, apa yang pernah dikerjakan oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sedangkan orang-orang kafir mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku menjadi tanah seperti mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, pada bagian yang ketiga ini, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang bertakwa, keadaan orang-orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari golongan ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya. Yaitu orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kemenangan. Allah berikan balasan pada mereka dengan balasan yang sangat mulia. Ya didapati keadaan yang demikian tatkala para malaikat mereka sedang berbaris ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di depan pimpinan mereka yaitu malaikat Jibril alaihi salam ya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya kepada e, orang-orang yang beriman kepada manusia semuanya agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditampakkan di mana pada hari tersebut orang-orang kafir mereka menyesal sehingga sampai pada penyesalan mereka, mereka berharap untuk menjadi tanah. Ya, yang begitu rendah di bawah diinjak-injak oleh manusia. Dalam pikiran mereka lebih baik menjadi tanah daripada mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal billah karena begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lihat ya kita perhatikan syarah al-kalimat Inna lil muttaqin ay alladina ittaqu asyirka wal ma'asi yaitu mereka yang meninggalkan kesyirikan dan maksiat khaufan min rabbihim wa adabihi karena takut kepada Tuhan mereka dan takut kepada azab ya Allah Subhanahu wa taala. Ya ini dihubungkan antara ketakwaan ya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya ya Bagaimana mereka bertakwa kepada Allah? Yaitu dengan meninggalkan kesyirikan dan maksiat. Ya, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mafazan ay eh, makan fauz wa najat wa huwal jannah yaitu tempat kemenangan, ya tempat keselamatan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadaika wa a'naba. Ya, mereka mendapatkan hadaika wa anaba, basatin wa anab, mereka mendapatkan taman-taman, kebun-kebun dan juga ya anggur wa kawaiba isyabat eh, wa kawaiba atraba ya wa kawaiba kawaib ya jam'u ka'ib wa hiya syabat yaitu pemudi-pemudi ya bidadari-bidadari taka'abat sadyuhunna ya uh, mohon maaf ya, uh, montok dada mereka ya, montok dada mereka. Al-wahidah ka'ib, yaitu mufradnya ka'ib dan jamaknya kawaib. Ya, subhanallah. Allah sebutkan demikian ya sampai dalam Al-Quran. Padahal kita tahu Al-Quran itu bahasanya sangat lembut sekali, sangat halus sekali, sangat santun dan sopan sekali. Ya, tetapi karena ingin menunjukkan betapa nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala sampai yang demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat ya sesuatu yang mungkin dalam pikiran kita kok sampai disebutkan seperti itu kita melihat di sisi lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kenikmatan yang begitu besar di surga Allah ya kenikmatan yang begitu besar sehingga harus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kita tahu tadi ya bahwa Al-Qur'an memiliki bahasa yang sangat sopan sangat halus bahkan tidak menyebutkan secara langsung dengan sindiran ya tapi subhanallah dalam perkara ini ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang betapa indahnya surga Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah bidadari bidadari surga. Atraba ay fi sinnin wahidatin yaitu uh, dengan umuran yang sama wa atrab jamak wahidah eh, uh, tirab ya. Atrab yaitu yang masih muda-muda ya, jamak dari tirab. Wa ka'san dihaqa ay khamran ka'suha mal'a biha yaitu ka's dihaqa wa ka'san dihaqa yaitu minuman khamr ya yang suha yang gelasnya mal'a yang penuh dengan minuman tersebut ya ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an ya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa makanan di dunia karena itu adalah makanan dan minuman penduduk surga ya karena itu adalah makanan dan minuman penduduk surga ya Allah haramkan zina kenapa karena Allah berikan bidadari di surga dan dengan jumlah yang sangat banyak ya bahkan seorang penduduk surga dalam satu hari ya diberikan kekuatan sampai kekuatan seratus, ya kekuatan ya dan Allah berikan ya bidadari yang jumlahnya pun begitu banyak dalam setiap harinya ya subhanallah kenapa ya maka itu ujian buat kita semuanya ketika hidup di dunia dan kemudian Allah larang kita dengan berbagai macam yang diharamkan oleh Allah itu kalau dari sisi yang Allah siapkan nanti di surga bahwa Allah siapkan semua kebaikan tersebut dengan tanpa ada mudaratnya ya kalau perzinaan jelas mudaratnya sangat besar di dunia dan di akhirat. Ya di dunia saja itu merusak segalanya. Ya, maka diharamkan. Tapi ternyata Allah siapkan di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala haramkan khamr, ya, khamr, minuman keras, narkoba dan yang lainnya. Ya, yang mereka mungkin merasakan itu adalah nikmat. Ya, tetapi nikmat e, sekejap dan kemudian datang kebinasaan, kerusakan yang begitu panjang untuk mereka. Tapi itu semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga sehingga tidak tersisa kecuali hanya kenikmatan saja ya khamr yang ada di surga tidak memabukkan seperti memabukkannya di dunia tetapi yang tersia adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah siapkan untuk mereka semuanya Allah larang kita semuanya untuk minum khamr kenapa karena Allah siapkan di sana khamr ya minuman penduduk surga yang benar-benar minuman yang bersih yang suci ya yang jauh dari kejelekan yang tidak ada kejelekannya sama sekali La yasma'una fiha ay fil jannah lagwan batilan wala kidzaban wala kidzaban minal qaul ya di surga mereka jauh dari kata-kata yang batil Jakarta. Memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Para pendengar Radio Muslim, kami mohon maaf karena ada kendala teknis, jadi kajian bersama Ustadz Muhammad Romlan, Hafizullah Ta'ala, kami tunda sejenak dan sembari kita menunggu diperbaikinya masalah teknis dari Masjid Al-Asri Pogong Rejo, maka Terlebih dahulu mari kita dengarkan jeda berikut ini. Binatang-binatang yang di uh, kisos ya dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan kuni turaban, jadilah kalian tanah. Wadalika ba'dal iktisos. Setelah hewan-hewan tersebut dikisos, ya dibalas sesuai dengan ya apa yang dikerjakan di dunia. Ya dahulu menabrak maka dikisos dengan ditabrak. Ya ketika sudah selesai maka kemudian mereka menjadi menjadi tanah. Laha min ba'diha ba'dha sehingga mereka menjadi tanah satu dengan yang lain mereka dikisos oleh Allah kemudian setelah itu kuni turaba. Jadilah kalian tanah maka semua hewan tersebut menjadi menjadi tanah. Tatkala demikian orang-orang kafir mereka sudah melihat jahanam ya karena di mahsyar itu ya orang-orang kafir ditampakkan dahsyatnya neraka jahanam, suara gemuruhnya neraka jahanam, letupan neraka jahanam, ya dahsyatnya neraka jahanam. Dalam keadaan demikian mereka melihat hewan yang kemudian Allah jadikan tanah sehingga tidak ada kehidupan lagi setelahnya. Maka mereka berharap ingin menjadi tanah. Ya laitani kuntu toroba. Seandainya aku menjadi menjadi tanah. Ini ungkapan mereka karena ya putus asanya mereka untuk dihadapkan kepada adab Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bagaimana adab e, penduduk neraka yang paling ringan yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib yang disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa adabnya adalah dengan menggunakan terompah dari ya dari api neraka dalam riwayat lain dengan bara api yang ditaruh di diletakkan di bawah telapak kaki dan kemudian otaknya ya isi kepalanya mendidih Ya, dia merasa dia adalah orang yang paling dahsyat azabnya, padahal dia adalah orang yang paling yang paling ringan azabnya. Ya, sehingga terbayang bagaimana dahsyatnya neraka jahanam ya ketika mereka melihat menyaksikan belum mereka masuk mereka sudah ya tersiksa mereka sudah ketakutan dan kemudian mereka mengucapkan ucapan ini ya laitani kuntu turaba seandainya aku bisa menjadi menjadi tanah Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an kita lihat ya penjelasan dari Syekh Al-Jazairi mazala as-siyaqul karim fi taqriri aqidatil ba'ts wal jaza ya pembahasannya masih ya menegaskan tentang keyakinan tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan al-mustalzimah li aqidati at-tauhid yang mengharuskan ya kebenaran akidah tauhid wan nubuwah dan juga kenabian ba'da'an zakara ta'ala hala at-tughat al-fujjar setelah Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang membuat kerusakan. Wa bayyana masirahum Allah menjelaskan akhir dari kehidupan mereka ghayatal bayan dengan penjelasan yang sangat gamblang ya. Sanna bi Zikri al-muttaqin al-abrar maka kemudian Allah menyebutkan setelahnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal baik. Wa bayyana masirahum Kemudian Allah menjelaskan akhir dari kehidupan mereka. Wa annahu jannatun tajri min tahtihal anhar. Akhir kehidupan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faqala wa kaluhul haq wa khabaruhu as-sidq. Ya, kemudian Allah berfirman dan perkataan Allah adalah perkataan yang benar dan beritanya adalah berita yang jujur. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka mendapatkan kemenangan. Ai makana fauzin wa najahin biqaulihi hadaiqa ay basatin wa a'naba ya. kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka mendapatkan kemenangan mendapatkan keselamatan ya dan kemudian Allah jelaskan mereka mendapatkan satu kenikmatan di surga hadaik mereka mendapatkan taman-taman yang begitu indah a'naban ya buah-buahan wa kawa'iba juga bidadari-bidadari jamak ka'ib al-fatat ka'ibu sadyuha yaitu uh, bidadari-bidadari yang dada-dada mereka montok ya eh yastadiru wa yartafi yaitu ya yastadir itu bulat ya wa yartafi dan terangkat ya yartafi terangkat kal ka'ab ya seperti mata kaki ya ka'ab wa indah inda bulughiha tatkala uh, sedang dalam keadaan balik, ya sudah masuk waktunya balik. Wa qawluhu fi wasfihinna atraba. Kemudian Allah menyifati mereka dengan atraba jam'u tarab ay fi sinnin wahidah. Artinya adalah di uh, umur yang sangat muda, ya umur yang uh, sedang ya duna asalatin sana, ya yang belum sampai umur 30 tahun. Ya dalam riwayat yang lain disebutkan penduduk surga umurnya adalah 33 33 tahun. Ya, penduduk surga itu berada dalam puncaknya kesempurnaan fisik seseorang yaitu berumur 33 33 tahun. Ya disebutkan sini dunas salatin yaitu yang belum mencapai 30 tahun. Wa ka'san dihaqa. Ya ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya wa ka'san dihaqa, ka'as khamr, ka'su khamrin mal'a yaitu gelas khamr yang penuh mal'a la yasma'un fil jannah lagwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengarkan kata-kata lagu, kata-kata yang sia-sia dan juga kata yang dusta. La qaulan batilan wala kidzban. ya, tidak ada perkataan yang batil maupun yang dusta. Wa qauluhu ta'ala jazaan min rabbika 'ata'an hisaba, ay jazaohum ya jazahum rabbuhum bidzalika faj'alahu 'ata'an kafiyan. Allah Subhanahu wa taala membalas mereka ya dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemberian yang cukup. Wa wasafal jabbaru nafsahu ta'liman wa tadhkiran dan Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya ya untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya, mengingatkan hamba-hambanya. Fa abdala min qawlihi min rabbika qawluhu rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Dari yang sebelumnya adalah dengan lafaz min rabbika dari Tuhanmu Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman yaitu Tuhan langit dan bumi yang dan apa yang ada di antara keduanya. Ai malikuhuma wal mutasarrif fihima yaitu yang memiliki keduanya dan ya yang uh, mengatur keduanya. Ar-Rahman, Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuha. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penyayang di dunia dan di akhirat dan juga Rahim ya yaitu rahmat Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. La yamlikuna minhu khitaban yauma yakumur ruh. Mereka ya tidak bisa berbicara, tidak berani berbicara karena begitu ya e, mulianya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut yauma yakumur ruh tatkala malaikat Jibril alaihissalam berdiri malakun azim la yuqadir qadruhu wahdahu safa ya malaikat yang sangat besar yang sangat agung yang tidak bisa dibayangkan betapa besarnya malaikat Jibril alaihi salam yang berdiri dalam satu sof ya sendirian karena begitu agung yang begitu besarnya malaikat malaikat Jibril alaihi salam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an ya kita tahu dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam keadaan ya bentuk aslinya ya ketika menampakkan dengan sayapnya yang berjumlah 600 ya 600 sayap dan sayap tersebut menutupi semua penjuru dunia ya tidaklah melihat penjuru dunia kecuali tertutupi dengan sayapnya siapa sayapnya malaikat Jibril alaihissalam ya itu begitu agungnya begitu besarnya malaikat Jibril alaihissalam wal malaikatu safa dan para malaikat dalam satu saf huna la yamliku ahadun minal khalqi ya minar rahmani khitaba. sinilah tidak ada makhluk yang mampu berbicara, berani berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamun baina yadayhi. Tidak ada yang mampu berbicara, berani berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pun akan berbicara dengan satu kebenaran. Wa fi sahih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa awwalu man ya, yukallimu Allah azza wa jalla fil mauqif. Di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang pertama kali berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian, ya ketika berada di padang mahsyar. Haitsu ya'ti tahtal fa yakhiru sajidan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di bawah ars, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala fala yazalu sajidan yahmadullah taala bimahamida ya dan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus sujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala bimahamida dengan pujian-pujian yulhimuha sa'ata idin yang memberikan ilham pada waktu tersebut fayaqulu lahu rabb sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman irfa ra'sak wasal tu'ta Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irfa' ra'sak." Angkatlah kepalamu. Ya, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasal tu'ta dan mintalah. Ya, engkau akan diberi. Wasfa' tu syafa' dan berikanlah syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Wa qauluhu ta'ala dzalikal yaumul haq ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini hakikat yang akan kita dapati pada hari kiamat tatkala seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan seluruh malaikat pun Allah kumpulkan. Mereka dalam keadaan bersoft sof ya kecuali malaikat Jibril alaihissalam dalam keadaan demikian. Ya, sehingga tidak ada yang berani berbicara kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah aras Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, ya, dan kemudian memuji Allah dengan segala pujian sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah ini ya irfa ra'sak wasal tuqta wasfa tusafa ya angkatlah kepalamu dan mintalah akan dikabulkan permintaanmu dan berikanlah syafaat ya ini faedah yang besar ikhwani fillah rahimakumullah jami'an ya kalau kita berbicara tentang sujud maka disinilah agungnya sujud pada Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang sepele bukan perkara kebiasaan dalam ya salat kita dalam ibadah kita tapi itu adalah ibadah yang paling besar. Ya, akrabu ma yakunul abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba begitu dekatnya dengan Tuhannya tatkala sedang dalam keadaan dalam keadaan sujud. Ya, itulah keadaan paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapatkan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian ya berbicara kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di antara sebabnya adalah sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian keutamaan syafaat tu syafa ya mintalah syafaat berikanlah syafaat maka akan dikabulkan syafaatmu maka disinilah ya semangatnya kita untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Itiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sehingga mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari di mana seluruh makhluk ya semuanya ketakutan semuanya tidak ada yang berani ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu ayyakum. Wa dzalikal yaumul al-haq, itulah hari kebenaran, hari kiamat alladzi la miryata fih yang tidak ada keraguan sama sekali wala syak, ya. Tidak ada yang membimbangkan di situ huwa yaumul fasl, hari pemisah. Wa bina'an alaihi faman syaa'a ittakhadha ila rabbihima ma'aba. Maka dengan penjelasan ini, dengan ayat-ayat ini yang Allah turunkan kepada kita, maka faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang berkeinginan artinya maka wajib atas kalian untuk mengambil jalan kembali kepada Allah marja'an, kembali kepada Allah bil iman wa ta'ah, dengan iman dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala inna anzarnakum adaban qariba. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Sesungguhnya kami peringatkan kepada kalian tentang adab yang sangat dekat, adaban koriba adab yang sangat dekat. Khawafnakum adaban koriban jiddan. Ya, kami takut-takuti kalian. Kami peringatkan kalian dengan adab yang sangat dekat sekali. Ya. Yabtadi'u bil maut wala yantahi abadan. Ya, adab tersebut dimulai dari kematian, dari ya dicabutnya nyawa kita wala yantahi abadan, kemudian tidak ada habisnya ya setelah itu. Ya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Allah sifati di sini dengan adaban koriba, bahwa adab itu sangat dekat. Ya, kenapa dikatakan dekat? Syekh mengatakan bahwa dekat karena memang setiap dari kita dekat dengan kematian. Ya, sampai pun orang yang berumur panjang, berapa sih panjangnya umur ya? Itu tidak lama, seorang mungkin sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, mungkin sampai 100 tahun ya. Itu umur yang sangat cepat berlalu. Ya. Sedangkan umur tersebut bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ya, orang-orang ketika sudah sampai di hari akhirat, sudah hidup di alam akhirat, mereka akan melihat bahwa kehidupan dunia itu seperti asyiyatan au duhaha. Ya, seperti waktu sore saja atau waktu pagi saja, sebentar sekali ya 70 tahun tadi, ya 100 tahun tadi, dilihat dari kacamata setelah kita hidup di akhirat, maka itu asyiyatan au waktu yang sangat pendek sekali, seperti hidup hanya di satu sore saja atau seperti hidup hanya di waktu pagi saja sudah selesai. Ya. Kalau kemudian kehidupan dunia hanya kehidupan yang ya sebatas satu sore saja atau satu pagi saja, maka itu sangat pendek dan kehidupan setelahnya adalah kehidupan yang sangat panjang yang tidak ada habisnya. Ya, maka sungguh setiap dari kita itu dekat dengan adab Allah Subhanahu wa taala wal billah kalau tidak istiqamah ya tidak tegar di atas ya Islam di atas ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka sungguh ya setelah kematian adalah kehidupan ya yang tidak ada habisnya. Wadzalika yauma yamdurul mar'u ma qaddamat siyadah di hari di mana setiap manusia akan melihat apa yang dikerjakannya min khairin aw kebaikan maupun kejelekan ayyara jazaa'a amalihi, maka akan melihat balasan dari amalannya ayanan dengan mata kepala langsung. Ya. In kana amaluhu khairan juzya bimislihi. Ya, apabila dia beramal baik, beramal soleh, maka akan dibalas dengan kebaikan. Wa in kana syarrun juzya bimislihi dan jika dia beramal jelek maka pun akan dibalas setimpal dengan balasannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir akan mengatakan seandainya aku bisa menjadi menjadi tanah. Innahu lamma yara al-bahaim ba'dal qisas laha sarat turaban ya tatkala mereka melihat binatang-binatang yang setelah dikisos mereka menjadi tanah ya tamannal kafir orang-orang kafir berangan-angan wa huwa fi adabihi dalam keadaan mereka mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala ya karena adab Allah Subhanahu wa taala itu mulai setelah kematian maka seluruh perjalanan tersebut adalah adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai dicabut saja sudah berbeda antara orang yang beriman dengan orang dengan orang kafir, sudah berbeda. Ya, orang-orang yang beriman mereka mendapatkan kebaikan di akhir kehidupan mereka. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat turun kepada mereka. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Ini kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, para malaikat turun ya memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya, wa absyiru bil jannah, kabarkan pada orang ini mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala nyawa akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dihibur oleh para malaikat, jangan takut, jangan sedih. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, dari mulai ke mereka mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, itu mereka sudah mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala dahsyatnya ya nyawa tersebut dicabut dari badan-badan mereka ya dan kemudian bagaimana perjalanan roh tersebut dibawa oleh para malaikat ya kemudian direndahkan dihina dan seterusnya ya begitu jeleknya nyawa tersebut dicampakkan oleh para malaikat sehingga kemudian kembali ke dalam jasadnya itulah perjalanan di alam barzakh di alam kubur ya sehingga masing-masing akan merasakan sesuai dengan amalnya Ikhwani fillah azan Allah wa iyyakum maka kehidupan di alam barzah ketika itu mendapatkan kebaikan maka kehidupan setelahnya akan lebih baik. Ya akan lebih nikmat lagi. Dan mereka yang mendapatkan siksa, mendapatkan adab di alam kubur maka kehidupan setelahnya lebih sulit dan lebih berat. Ya makanya doanya penduduk kubur mengatakan Rabbi aqimis saah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang merasakan nikmat dibukakan surga Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di sore hari. Ya mereka merasakan kenikmatan tersebut ya mereka mengatakan Rabbi Akimisa Ya Allah segera tegakkan hari kiamat. Ya. Kalau sudah tegak hari kiamat, maka segera akan ada hari kebangkitan. Mereka akan segera masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, ya penduduk kubur berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi akimisa Ya Allah, segerakan hari kebangkitan. Berbeda dengan orang-orang kafir, ya orang-orang munafik. Mereka mengatakan Rabbi la tuqimis Ya Allah, Tuhanku, jangan kau tegakkan hari kiamat. Ya, adab kubur saja mereka sudah ya merasakan begitu dahsyatnya adab kubur bagaimana dengan hari kiamat bagaimana dengan adab neraka wal billah Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an maka yang terjadi pada mereka adalah mereka melihat binatang-binatang yang dikisas oleh Allah kemudian selesai. Sudah itulah kehidupan binatang. <clears throat> mereka yang hanya diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diberikan akal sehingga mereka ya tidak diberikan beban yang lebih dari itu. Sehingga ketika mereka berbuat salah di dunia akan dikisah oleh Allah selesai kemudian mereka menjadi tanah. Selesai urusan mereka. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Orang-orang kafir melihat demikian maka mereka berangan-angan. Ya terbayang oleh kita betapa dahsyatnya kehidupan kehidupan pada waktu itu. Di mana orang-orang kafir <clears throat> karena begitu dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian mereka berharap untuk menjadi tanah. Ya, maka kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, mampu untuk terus tegar di atas sunnah, tegar di atas ya ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga hari perjumpaan adalah hari yang membahagiakan kita semuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hidayah yang kita ambil dari ayat-ayat terakhir bagian ketiga ini, pertama bayan karamati al-muttaqin wa fadli at-taqwa penjelasan tentang kemuliaan orang-orang yang bertakwa <clears throat> dan keutamaan takwa. Ya, wasiat para nabi dan para rasul adalah wasiat untuk bertakwa. Ya, bekal yang terbaik kita adalah ketakwaan. Ya, maka disinilah kedudukan, ya, kemuliaan dan karomah, ya, kemuliaan dan karomahnya orang-orang yang bertakwa dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasfun jamil linaimil jannah, sifat yang sangat indah tentang nikmat surga. Ya. Sifat yang indah tentang nikmat nikmat surga. Allah sebutkan dalam ayat-ayat terakhir tadi balasan bagi penduduk penduduk surga. Zammu al wal laghu ah-, wa ahluha. Ya, kemudian eh, celaan dusta dan juga perkataan sia-sia dan juga mereka yang terbiasa dengan dusta dan perkataan sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Bayanu siddati al-mawqif wa su'ubatil maqam fihi. Penjelasan tentang dahsyatnya hari kiamat dan juga sulitnya ya makom ya kedudukan pada waktu itu. Kemudian yang kelima takrir akidatil ba'ats wal jaza ya penegasan tentang akan datangnya hari kebangkitan dan, dan hari pembalasan. Dan yang terakhir, terghib fil amali saleh, bil amali sayyi al fasid. Kemudian ya motivasi, dorongan agar kita selalu beramal soleh dan meninggalkan amalan yang jelek, amalan yang rusak, ya sehingga kita mendapatkan balasan yang baik ya dalam kehidupan setelah kehidupan dunia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Ini surat yang pertama yang kita pelajari dari tafsir uh, Al-Jazairi. Kemudian kita lanjutkan surat yang kedua. Ya, surat yang kedua surat An-Nazi'at Makiyah wa ayatuha sittun wa arba'una ayah. Surat Makiyah dan jumlah ayatnya ada 46. Kalau tadi An-Naba 40, ini ada 40 46. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة Qalu tilka idan karratun khasira Fa innama hiya zajaratun wahida Fa idahum bisahira Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyakum ini menjelaskan beberapa ya tugas dari para malaikat ya yang Allah bersumpah dengannya an-nazi'ati gharqa dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa ya orang-orang kafir, orang-orang fajir dengan keras. Wanasyitati yaitu para malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh dengan lemah lembut. Wasabihati sabaha yaitu para malaikat ya yang turun dari langit ya ke bumi. Fal mudabbirati amra ya fal mudabbirati amra yaitu para malaikat yang mengurus urusan dunia ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala fasabiqati sabqa yaitu para malaikat yang ya membawa rohnya orang-orang yang beriman ke surga Allah Subhanahu wa taala yauma tarjufur rajifah ya di hari di mana terjadinya ar-rajifah yaitu tiupan sangkakala yang pertama Tatba'uha ar-radifah. Kemudian diikutkan setelahnya yaitu tiupan yang kedua. Qulubun yauma idin wajifah. Hati-hati pada waktu itu sangat takut. Absaruha khasi'ah Pandangan mereka sangat tunduk. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mengatakan, apakah kita akan kembali? Ya. Apakah kita akan kembali kepada kehidupan ya seperti semula? Eh, idza kunna idhaman nakhirah padahal kita sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur. Qalu tilka idan karratun khasirah. Kalau demikian itu adalah kembali yang merugi, karrah pengembalian yang khasirah yang merugi. Fa inna ma hiya zajratun wahidah. Dan itu mudah buat Allah sekali tiupan, ya. Sekali hentakan maka itu akan terjadi. Fa idahum bisahirah dalam keadaan mereka semuanya sudah bangkit pada hari kebangkitan tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an, ya masih melanjutkan pembahasan ya dari surat An-Naba ya. Menjelaskan tentang adanya hari kiamat, kebangkitan, hari pembalasan. Ya, kalau kita perhatikan ikhwani wa akhwati fillah azani wa iyyakum, surat-surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang menjelaskan tentang akidah. Ya, bantahan-bantahan kepada orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang musyrikin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun, ya selama 13 tahun berdakwah di Makkah, beliau mendakwahkan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syariat-syariat Islam itu datang setelah hijrah ke Madinah. Ya perintah-perintah dengan rukun Islam yang lain selain ya rukun yang pertama dua kalimat syahadat, ya kemudian sholat, zakat, puasa, haji dan syariat yang lain itu ya hampir semuanya diturunkan di di Madinah. Ya, begitu panjangnya selama 13 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid, ya, tentang beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, ya. Perintah yang sangat jelas ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan tauhid. Ya. Sehingga kita dapati surat-surat yang makiyah itu menjelaskan tentang ya bantahan-bantahan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya penekanan-penekanan terhadap masalah akidah, ya penanaman terhadap masalah akidah. Ya kita dapati demikian. Subhanallah. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, kita lihat Syarhu al-kalimat an-nazi'ati gharqa al-malaikatu tanzi'u arwah al-fujjar wal-kufar indal mauti shiddah para malaikat yang mencabut rohnya orang-orang fajir dan kafir tatkala kematian datang kepada mereka dengan keras, ya dicabut dengan keras. Wan nasyitati nasta yaitu al malaikah tansyatu al mu'minin as-salihin nastan ay tasulluha birifkin. Yaitu para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman, orang-orang saleh dengan naston yaitu dengan lemah lembut. Wasabihati sabha al-malaikatu tasbahu minas sama. Bi amrillahi ay tanzilu ilal ardi. Itu para malaikat yang turun dari langit ke bumi. Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabiqati sabqa al-malaikatu tasbiku bi arwahil mu'minin ilal jannah. Yaitu para malaikat yang membawa rohnya, nyawanya orang-orang yang beriman ke dalam surga. Fal mudabbirati amra yaitu para malaikat biru amrod dunia para malaikat ya yang mengatur urusan dunia, tanzilu bitadbirihi min ladunillahi al alhakim al-hakim. Yaitu atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya yang al alhakim al-hakim, Allah yang Maha mengatur dan Maha bijaksana. Yauma tarjufur rajifah An-nafkhah al-ula, rajifah an-nafkhah al-ula, yaitu tiupan sangkakala, tiupan trompet yang pertama. Nafkhatu al-fana, yaitu tiupan fananya, hancurnya dunia ini. Allati yatazalzalu kullu shay'in ma'aha, di mana semuanya guncang, hancur bersama dengan tiupan tersebut. Tatba'uha ar-radifah, kemudian diikutkan dengan tiupan yang kedua, an-nafkhah ats Wajifah khaifah qaliqah, yaitu takut dan galau ya, qaliqah. A inna lamarduduna fil hafirah. Anuraddu ba'dal maut ila al hayah. Idil hafirah ismun li awalil amr. Apakah kita akan dikembalikan ya setelah kematian kepada kehidupan yang baru? Ya. Tilka idan karratun khasirah. Raj'ah ilal hayatin ilal hayati khasirah. Maka ini adalah kembali kepada kehidupan yang merugikan. Fa inna hiya zajratun wahidah itu adalah sekali tiupan. Fa idahum bisahirah maka mereka biwajhil ardi ahya. Mereka berada di atas muka bumi dalam keadaan hidup. Tatkala tiupan terompet yang kedua Allah tiupkan maka mereka hidup kembali di atas bumi ya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain bahwa uh, bumi yang mereka tempati adalah ya e, mereka hidup kembali di bumi tapi dengan wujud bumi yang sudah yang sudah berbeda ya wujud bumi yang sudah berbeda semua diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada jurang tidak ada tebing semuanya rata sehingga seluruh manusia ya bisa saling melihat itulah bumi di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan padang mahsyar Sumiyat sahira li'anna man 'alaiha biha yashar wa la yanam. Dikatakan sahiro, dikata sahira yasharu itu artinya bergadang. Ya, sahira yasharu itu bergadang. Kenapa dikatakan sahiro? Ya, hum sahiro. mereka dalam keadaan sahiro. Kenapa? Karena mereka bergadang, mereka tidak bisa tidur, ya. Mereka yashar wa la yanam. Mereka selalu uh, terbuka matanya dan mereka tidak bisa tidur. Ya, kenapa dahsyatnya kehidupan pada waktu tersebut? Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, ini disebutkan di uh, surat ini maupun yang sebelumnya tadi tentang tiupan trompet yang pertama dan yang kedua ya. Ada sebagian yang bertanya ya. Ada sebagian yang bertanya dan yang bertanya itu mereka yang non muslim ya pernah ada pertanyaan sampai ke saya bagaimana dalam Islam katanya musik diharamkan ya trompet itu diharamkan gitu ya Trompet diharamkan padahal malaikat saja itu nanti pada hari kiamat itu meniup trompet gitu ya. Ya. Pertanyaan seperti itu. Ya dengan akal-akalan mereka, dengan lemahnya iman mereka bertanya, kok dalam Islam nggak boleh musik, nggak boleh trompet ya? Kenapa? Padahal malaikat Jibril aja bermain trompet gitu ya. Eh, malaikat Israfil saja bermain trompet begitu kata mereka. Bagaimana jawabannya ikhwan dan akhwat? Rahimakumullah. Ya. Menjawabnya apa? Malaikat Israfil meniup tadi atas perintah siapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga posisi dia sedang taat kepada siapa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan adalah suatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meniup trompetnya malaikat Israfil itu adalah bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan diharamkannya trompet ya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa mereka meninggalkan trompet. Kenapa mereka meninggalkan di dunia ini? Tidak bermain musik kenapa? ya karena itu diharamkan ya karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sehingga mereka meninggalkan trompet meninggalkan alat musik ya kenapa karena mereka ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala maka mereka juga mendapatkan kemuliaan karena taat kepada taat pada Allah Subhanahu wa taala ya Taib ikhwani fillah rahimakumullah kita lanjutkan makna ayat ya Qauluhu ta'ala wan nazi'ati gharqa al-ayat hada qasamun azim. Pada awal-awal ayat ini yaitu an-nazi'at, an-nasyitat, as-sabihat, as-sabiqat, al-mudabbirat ini semua adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yaitu sumpah yang agung aksama ta'ala ala annahu la buddha minal ba'thi wal jaza. Allah bersumpah dengan mereka para malaikat satu sumpah yang meyakinkan, menegaskan tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Haitsu kanal musyrikun yunkiruna dzalika, di mana orang-orang musyrikin mereka mengingkari perkara ini. Hatta la yaqifu inda haddin fi sulukihim. Ya sehingga mereka mengingkari tidak cukup sampai kepada ya ucapan-ucapan mereka saja. Wa yuwasilu kufruhum wa fasaduhum jaryan wara'a syahwatihim. Ya, akan tetapi ingkarnya mereka pun terbawa-bawa sampai pada ya kekufuran mereka, kerusakan mereka ya bersama dengan syahwat mereka kullu ayamihim wa Semua hari-hari mereka dan semua umur mereka semuanya digunakan untuk kekufuran dan maksiat serta syahwat mereka. Kama qala ta'ala bal yuridul insanu liyafjura amama. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahkan manusia ingin selalu berbuat fajir, berbuat kerusakan. Fa aqsama ta'ala bi khamsati asya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan lima perkara ini, yaitu an-nazi'at, an-nasyitat, as-sabihat, as-sabiqat, al-mudabbirat. Wa rajjaha annahum asnafun minal malaika. Ya, dan tafsir yang paling rajih, yang paling kuat, mereka lima ini adalah nama-nama para malaikat ya wajais an yakuna ghairu dalik dan boleh juga ditafsirkan dengan tafsir yang lain selain para malaikat. Wala haraj, ya tidak ada masalah. Idil ibrah bikaunihi ta'ala qad aksama bi ba'di makhluqatihi. Karena pelajaran yang diambil dari sumpah ini adalah bahwa Allah telah bersumpah kepada sebagian makhluknya. Ala annal ba'tha haqqun sabitun. Bahwa hari kebangkitan adalah suatu yang hak, suatu yang tetap, wa waqi'un la mahalata dan pasti akan terjadi, tidak bisa dihindari wa takdiru jawabil qasam Sedangkan ya jawaban kosam ini, jawaban sumpah ini apa? Yaitu ya jawabannya adalah bal tub'asunna ya thumma latunabba'unna bima amiltum. Ya. Yaitu kalian akan dibangkitkan oleh Allah, kalian akan dikabarkan atas apa yang kalian kerjakan id huwa ma'hud fi kathir minal iksam fil Quran dan itulah yang terjadi dalam ya eh, kebanyakan daripada sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kaqauli ta'ala min surati Taghabun sa'amaladina kafaru an lan yub'atsu kul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dharika 'ala Allah yasir. Sebagaimana dalam surat Taghabun Orang-orang kafir mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan pada mereka sungguh demi Allah demi Tuhanku, <clears throat> sungguh mereka akan dibangkitkan dan akan dikabarkan atas amalan mereka. Dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Wa sayatimu dzalikal ba'tsu wal jazaa' yauma eh, tarjufur rajifah ya dan itu akan ya sempurna hari kebangkitan dan hari pembalasan tersebut yauma tarjufur rajifa yaitu tatkala ditiupkan <clears throat> terompet yang pertama alati hiya nafkha al-ula alati tarjufu fiha al-awalim kulluha wa yafna fiha kullu di mana alam semuanya akan hancur dan segalanya akan fana akan hilang summa tatba'uha radifah kemudian tiupan yang kedua an-nafkhatu nafkhatul ba'si minal kubur ketika mereka dibangkitkan dari kuburan ahya'an dalam keadaan hidup wa anna baina annafkhatain nafkhatain arba'ina sana dan jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua adalah arba'ina sana yaitu jarak 40 tahun ya jarak jarak 40 40 tahun kama zakara dalika Rasulullah SAW fil hadis sahih sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih Wa qauluhu ta'ala qulubun yawma idin wajifah hati mereka sangat takut khaifah qaliqah absaruha khasyi'ah. Ya, hati mereka sangat takut, pandangan mereka sangat tunduk khasyi'ah, tunduk. Ashabu tilka al-qulub khasyi'ah, ay eh, zalilah khaifah. Mereka sangat rendah dan sangat ya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun ay munkiru al-ba'ats a'inna lamarduduna fil hafirah anuraddu ba'dal maut ila al-hayah min jadid Apakah kita akan dikembalikan pada kehidupan yang baru kama kunna awwala marrah sebagaimana kita pertama kali ya dihidupkan? Aidza kunna 'idhaman nakhirah baliyah baliyah mufattatah ya. Dalam keadaan tulang belulang kami sudah hancur ya, sudah rapuh. Wa qauluhum hadza istib'at minhum lil ba'si wa inkarin lahu. Ya, apa yang mereka ucapkan ini adalah ya uh, jauhnya dari akal mereka akan terjadi hari kebangkitan. Ya, dan juga ingkarnya mereka dari dari hari kebangkitan. Wa qalu tilka idan karratan khasira. Ya, itu adalah pengembalian yang merugikan. Annahum idza adu ilal hayah marra ukhra fa inna hadhil auda audah takunu khasira wa hiya bin nisbah ilaihi. Maka sungguh mereka akan merugi. Ya kalau itu terjadi hari kebangkitan maka itu sangat sangat merugi kata mereka. Artinya merugi merugi untuk mereka. Kadzalika it yaskharun fiha kulla syai' hatta anfusuhum kama qala ta'ala kul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin sebagaimana firman Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang merugi di mana mereka merugi diri mereka, keluarga mereka ya pada hari kiamat, sungguh itu adalah kerugian yang sangat besar, kerugian yang sangat nyata. Wa qauluhu ta'ala fa inna ma hiya zajratun wahidah ay sayha wahidah wa hiya nafkhah Israfil athaniyah nafkhatul ba'ti. Dan itu adalah tiup sekali tiupan saja ya untuk menghidupkan kembali ya kehidupan yang sudah uh, terjadi kiamat yang pertama sehingga seluruh alam sudah hancur semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kehidupan yang kedua dengan trompet yang kedua, maka itu sangat mudah nafkah wahidah, yaitu sekali tiupan saja maka semuanya akan kembali ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faulaika almukadzibun wa ghairuhum min sairil khalqis sahirah, maka seluruh manusia ya mereka akan sahirah, mereka akan bangkit, mereka akan berdiri semuanya أي وجه, وجه الأرض وقيل فيها الساهرة لأن من عليها يومئذ لا ينامون بل يسهرون أبدا ya kenapa dikatakan mereka sahiroh kenapa bergadang karena mereka tidak ada yang tidur untuk selama lamanya ya mereka tidak ada yang bisa tidur untuk selama lamanya bal yasharuna abadan faradda ta'ala bihada ala munkiril ba'ath al-akhir wa qarrarahu azza wa jalla bima la mazida alaihi i'daran wa indaran wa la yahlak ala Allahi illa halik maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan ini semuanya kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan penegasan yang ya tidak butuh lagi dengan tambahan, ya, tidak ada lagi udur, ya. Tidak perlu lagi peringatan setelahnya. Karena begitu jelasnya peringatan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan binasa kecuali ya orang-orang yang benar-benar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah yaitu hidayatu al-ayat. Bayan anna Allah Ta'ala yuksimu bima yasha min makhlukatihi. Penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan apa yang dikehendaki dari semua makhluknya bi khilafil abad berbeda dengan hamba berbeda dengan manusia la yajuzu lahu an yuksim bi ghairi rabbih ta'ala seorang manusia tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala ya hanya bersumpah demi Allah, demi Ar-Rahman, ya, dan seterusnya. Ya, dalam bahasa Arab billah, tallah, ya wallah dan seterusnya itu sumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bayan anna ruha al-mu'min tunza'u 'indal maut naz'an sari'an, la yajidu minal alama yajiduhu al-kafir. Sesungguhnya ruhnya orang yang beriman akan dicabut nyawanya dengan cabutan yang ringan yang tidak merasakan ya Eh, sakitnya cabutan tersebut sebagaimana didapatkan oleh orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir, takrir akidatil ba'ats wal jaza bil iksam 'alaiha wa dzikri kaifiyati wuqu'iha. Allah Subhanahu wa taala menegaskan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan bersumpah kepada makhluk-makhluk tersebut dan dengan menjelaskan bagaimana terjadinya hari hari kebangkitan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang kita kaji pada pertemuan sebelum duhur ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan ilmu pada kita semuanya, memudahkan amal pada kita semuanya dan berikan pada kita hati yang beriman, hati yang bertakwa, hati yang lembut, hati yang mudah menerima hidayah dan petunjuk dan mengamalkan semua kebaikan. Allah taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, demikianlah tadi kita simak kajian bersama Ustadz Muhammad Romlan LC Afizullah Ta'ala dengan tema pembahasan tafsir surat-surat pilihan penjabaran dari kitab Aisyar Tafasir pada sesi yang kedua dan insya Allah Ta'ala sesi yang ketiga kita akan mulai lagi pada kesempatan pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan demikianlah sahabat muslim pendengar setia muslim. Kita akan menuju ke jeda berikut ini dan tetaplah di www.radiomuslim.com Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah menebarkan sunnah. Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan